ahli surga yang terakhir keluar dari neraka. Dia akan keluar dalam kondisi setengah tubuhnya terbakar, setengah lagi normal. Angus, dia berusaha lari, meninggalkan neraka. Ini terakhir, tidak lagi di neraka tinggal orang kafir, munafik dan orang musyrik. Semua orang sudah masuk surga. Lalu dia berdiri jatuh, berdiri jatuh sampai dia merasa dirinya sudah jauh lalu dia diperlihatkan oleh Allah yang Maha Mulia dan Maha Perkasa pohon Selama ini tidak pernah lihat pohon di neraka siksaan yang menyakitkan. Lalu dia berkata, "Ya Allah, saya ingin pohon itu." Kata Allah kepada dia, "Apa kau akan minta yang lain?" Dia bilang, "Tidak, ya Allah." Kata Allah baik, diantar, diantar ke pohon itu. Dia merasa bagaimana sih kalau kita dalam kondisi kepanasan, terus kita dapat pohon rindang, nyaman. Ya. Dia beribu-ribu tahun ini tidak pernah rasain naungan. 24 jam siksaan semua, tidak ada kematian. Apilah, cambukanlah, cincanganlah, segala macam. Maka dia rasa nikmat. Gak lama kemudian Allah Azza wa perlihatkan kepada dia pohon yang ada buahnya, ada kuala airnya. Tadi cuma pohon saja. Maka dia tertarik, tapi dia sudah malu sama Allah, dia janji tidak mau minta lagi. Cuma manusia tergoda, ya Allah pohon dan buah itu. Po pohon buah itu dan airnya. Kata Allah SWT kan kamu sudah janji gak mau minta. Ya Allah pohon sama air, gak minta yang lain lagi. Baiklah, diantar ke sana makan, minum, puas. Dan kata Nabi SAW, dia menganggap dirinya orang yang paling besar nikmatnya Allah padanya. Padahal ini orang yang paling rendah di surga nanti. Lalu setelah dia nikmatin itu, Allah bukakan dari kejauhan pintu gerbang surga. Tercium bau wanginya. Dilihat orang-orang di surga pakai baju mewah, segala macam nikmat. Allah melihatkan dia. Dia tertarik, tapi dia sudah janji sama Allah tidak mau minta tadi. Tapi ini surga. Lalu dia ucapin, Ya Allah surgamu, saya nggak minta yang lain. Tadi sudah janji surga ya Allah, enggak minta yang lain. Kata Allah, hai anak Adam, tidak ada yang membuatmu puas. Apa kamu puas? Kalau saya berikan kamu seperti yang dimiliki raja terkayanya dunia. Siapa dia? Sulaiman alaihissalam. Sulaiman nabi dan raja terkaya. Karena dia minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Sulaiman kalau jalan terbang dengan angin alaihissalam. Angin yang membawanya. Gitu kan? Bisa bicara sama hewan, bisa bicara sama jin, banyak luar biasa kelebihan yang Allah kasih. Ringkas cerita, apa kau ridho? Dia bilang iya, saya ridho ya Allah. lalu Allah bilang kau akan dapat yang semisalnya, dia bilang saya ridho ya Allah. Engkau akan dapat semisalnya, saya ridho ya Allah. Sampai sepuluh kali. Maka orang ini pun akhirnya masuk ke dalam surga dan dia nikmatin itu istananya yang sepuluh kali lipat dari kaya ter, raja terkayanya dunia. Gitu ya dan dia mengira sekali lagi ya bahwasanya dia orang penghuni surga yang paling besar nikmatnya padahal dia orang paling rendah. Ini orang paling rendah teman-teman sekalian. Bagaimana dengan orang yang tinggi? Bagaimana dengan orang yang sudah dari awal masuk ke dalam surga? Semoga Allah masukkan kita insya Allah ke dalam surganya.